But. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan Untuk sama-sama kumpul di majlis ini Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt, Mencari ridhonya, mencari ampunannya Dan selalu menginginkan darinya Kemudahan-kemudahan agar kita dapat menjalankan semua bentuk ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang dicintai olehnya. Dicintai Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walau dalam mimpi-mimpi kita dan mudah-mudahan dengan pembacaan burdah di malam hari ini. Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kita semuanya dan siapapun yang sakit dari keluarga-keluarga kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan duniawi ma ukhrawi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat dan dimudahkan kita untuk menuju surganya bighairi hisab dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita semua dalam ketaatan dan kesehatan dan di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah dan semoga Allah mempermudah semua jamaah-jamaah haji kita dalam menjalankan ibadah haji dalam menjalankan ibadah umrah dan berziarah di Madinah Al-Munawwarah diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keberkahan zahiran wa batinah dan semoga Allah memudahkan mereka dalam menjalankan semua bentuk ibadah dan menjauhi semua maksiat dan dikembalikan mereka kembali di rumah-rumah mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Diterima semua amal ibadah hajinya dijadikan haji yang mabrur wa sa'yan masyhur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur dan semoga Allah memudahkan kita semua yang tertinggal di tahun ini belum dapat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita semua dapat menunaikan ibadah haji dengan selamat, sehat dan selalu mendapat rahmat bersama ayah ibu kita, bersama anak istri dan cucu-cucu kita, bersama keluarga besar kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Malam ini seperti biasa kita akan baca berdah dan setiap baca berdah diniatkan untuk semoga Allah memberi kesembuhan dan kesehatan bagi kita semua dan orang-orang yang kita kenal yang lagi sakit. Semoga Allah memberi keselamatan bagi kita dan mereka dunia dan akhirat dan Allah menyelamatkan negeri yang kita cintai ini dan Allah menyelamatkan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين ثم إلى رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي معلوي وسيدنا الحبيب المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع ساداتنا علي معلوي ورسولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى صاحب البردة الإمام محمد البوسيري وأصوله وفروعه ثم إلى رسين الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاوي الحبيب حسن بن أحمد الحبشي وسير الوالد هادي بن أحمد السقاف صالح بن أحمد السقاف أحمد بن بصري السقاف والحبيب أنيس بن علوي السقاف العلوي الحبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن محمد بن إدريس المطهر وإلى روح حبيب محمد بن شيخ سقاف وإلى روح وإلى روح مشايخنا ومعلمينا ووالدين والحاضرين وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم وارحمهم ووالدينا ووالديهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغيرنا مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف 哇啦。 Dev lansi, ibu-ibu yang mungkin di bawah tidak cukup bisa langsung naik ke atas. Supaya yang Atas naik TV nih, lah. Wah, ada Bu, ada TV-nya. Di luar juga ada, silahkan yang anu daripada berdesak-desakan lebih baik ke atas ini. Allahumma salli wa sallim جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم صلى الله عليه مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وديس للهجير حميد صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميد صلى الله عليه فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأدم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به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 كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلق ذاربا من ربقة اللمم صلى الله عليه وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأسر الدومي صلى الله عليه بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيبا من العالمين صل وسلم دائما سعيا وفوق متون الأينك الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين وما هو النعمة العظمى لمغتنمين صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تختك وأنت تختر وأنت تخترق السبع انطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شعوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستلم صلى الله عليه فضلت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه ما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا إن لنا من العناية ركلا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولانا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 ابدا وسلم وبارك عليه وعلى قدمت بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في السعر والخدم صلى الله عليه إن قلدني ما تهشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم صلى الله عليه أقطعت وقطعت وهي السباق سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله فيا خسارة, فيا خسارة نفس في تجارتها لم تستر الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه وما يبيع آجلا منه بآجله يا بالله الغم يبن له غبن بيبئ بين وفي سدري صلى الله إن آتي ذنبا فما آدي بمنتقد من النبي ولا أبي بمنصرم فإن, فإن لي ذمة منه بتم بتسميتي محمد محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه إن لم يكن في مآدي آهدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه وسلم أن يحرم الراج مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفقاري مدائحه وجدته لخلاص غير ملتزم صلى الله عليه فلا يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأرض الأتمي صلى الله عليه ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهيرا بما أثنى على هارمي مولاي صلي وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على على حبيبي واشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أخوالنا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 وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازن حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبصرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفار واسقنا بكأسه الأوفى اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى إلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نكف فلا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا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 بشر الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت Mari kita sama-sama berzikir sebagaimana zikir yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 hari di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 beliau membaca tahmid, takbir dan tahlil serta istighfar. Mari kita sama-sama membacanya, semoga kita tergolong hamba-hambanya yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan malam-malam di hari-hari sepuluh hari di bulan Hajjul Hijjah ini. Saya pimpin dan insya Allah kita baca sama-sama Dan siapapun yang membaca nantinya di rumah atau di tempat yang lain Dimohon untuk dihitung berapa yang dibaca Dan dikirimkan di alamat yang nanti di akhir akan kita sebutkan atau kita bawa bacakan di tempat ini. Mari kita membaca dikirnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nastaghfirullah al Wa natubu إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه Itu silahkan dibaca di hari-hari ini dan dikirim ke alamat www F A T H K R O N I tulisan sing huruf W W W W W W W dot titik bahasa komputer F A T H K R O N I F A T H K R O N I F A T H H K R O N I titik com C O M com wis mudah pun yang di rumah-rumah yang mendengarkan lewat radio atau streaming silahkan untuk dikirim www titik f a t h k H K R O N I F A T H K R O N I Iki mestine tulisannya Fatkuruni Cuman berhubung sing nulis wong Arab Orang udah bahasa Latinnya itu jadi fat Fatkronin Padahal Fatkuruni Yang ada orang Indonesia kan F A T H K U K U R U N I Kuruni kan Fatkuruni nifat kroni. Ya. Titik com. kiriman sebanyak mungkin di situ ada adat supaya dikir kalian tasbih ini dikumpulkan barang-barang tasbih wong sak jagat. Alhamdulillah hari ini ini kelihatannya sudah berapa ratus, sudah hampir 500 juta dikiran. Dan nanti sampai tanggal 9 Arafah, 9 di sudah 464 ribu Dikir ini 464 juta kok ribu 464 juta Nah nanti supaya mencapai 1 miliar Bismillah Ojo ngapusi Orang ngerti kok kirim 30 ribu Padahal orang ojo belas Misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih wa natubu ilaih. Petang atau sewu. Lebok Lah ya. Ada dah khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Ditulis tak terhingga. <laughs> Ya. Lah Orang ngono maksudnya. Walaupun satu tidak apa-apa, ikut nyumbang dikir, nyumbang dikir. Cici, Lumayan dikirmu neng kono kok didongake. ke kafe bareng karo Habib Muhammad itu ya. Alhamdulillah iling ya. Wiwi ini mau nek orang eling tak kok sing eling. Bismillah. Di sini kita doakan ini hari ini ada ada bungkusan nih, rada enak bungkusan nek dibuka warnanya kuning. Sego kuning. Kok ada sego kuning sebabnya apa? Hadirnya sego kuning di sini di disebabkan mitoni. Ana sing mitoni, anak saya. Umar kalih bojone niku namine Nur binti Abdurrahman Al-Hasni. Hari ini meminta nyuwun donga jenengan sedaya kajengi kandungan yang ada, jabang bayi yang ada di dalam kandungan sehat, selamat, sempurna, menjadi anak yang soleh solehah, anak yang dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keluar dengan mudah tanpa ada halangan apapun dan insya Allah menjadi anak yang ahli Quran hafal Al-Quran, mengamalkan Quran, dan anak yang dilindungi oleh Allah bibarkatil Quran, anak yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan anak yang dapat membanggakan Rasulullah, dan begitu pula anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak min ahlil Quran, ahlil ilim, ahlil ibadah, min ahlil khair, min ahli sunnah wal jamaah. Dan siapapun yang mohon doa, doa kelahiran Laila Nur Farida dan yang ulang tahun ibu ti, eh, ti tulisannya orang mudeng Tiurlina jeneng ini angel-angel ini malah angel sing ke makanya jeneng ini ibu Nur Kayem ini malah gampang ibu Sumiyem ini malah gampang dongake Tiur Tiurlina sapa ya sing ulang tahun kuwi Ya anak-anak kita semua insyaallah Saya ulang tahun panjang umur Fionata Zahra Silvia Anak Pak Kurniawan Dan siapapun yang ulang tahun Siapapun yang hamil Semoga keturunannya semuanya selamat dunia walakallah. Malam hari ini doa khusus untuk Saya punya anak juga Muhammad Bagir Mudah-mudahan diberi keturunan Anak yang soleh, solehah, sempurna Dan siapapun yang belum mendapatkan jodoh InsyaAllah diberi jodoh Mudah-mudahan jodohnya cuma Pak kabeh soleh solehah, insyaallah kabeh lancar. Sing ajeng nikah diparingi mudah untuk menikah dan insyaallah dijadikan pernikahannya pernikahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit Ibu Sri Bari, Bariyah binti Abdul Mujib Hasan Khalil Gibran Ibrahim Dwi Kurniawan Lubis Suyanto Ibu Sri Winarni Al-Habib Ali bin Ali Al-Habashi dan siapapun yang sakit semoga diberi kesehatan kesembuhan sempurna Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit-penyakit kita di sirril Fatihah. Kita doakan yang meninggal dunia Mbah Sukiyem, Bapak Sarijo, Bapak Munawir Bakri, Bapak Ashari, Bapak Purwanto, Ibu Sumiyem, Ibu Kasih dan kita doakan pula untuk Bapak Didin Sirajuddin dan kita doakan pula untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka khususan pula bapak mertua daripada guru kita Mbah Gus Karim, Bapak Zainuri dan siapapun dari orang-orang tua kita Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kubur-kubur mereka. Semoga semua jamaah-jamaah yang pernah ikut acara kita dan saat ini mereka berada di dalam kuburnya. Semoga Allah memberi malam hari ini kepada mereka kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya, di alam barzahnya. Terutama ayah dan ibu kita, terutama keluarga-keluarga kita, keluarga Ahbabul Mustafa. Dimanapun mereka berada dan seluruh tetangga-tetangga kita yang telah meninggal dunia semoga Allah mengirim hadiah-hadiah Fatihah ini kepada mereka hingga menjadikan alam barzah mereka menjadi alam barzah yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi mereka semua yang telah meninggal dunia dari amin ahli Tibes, Klumbrit, Zambal, Ma'la, Wafrid yang ada di di tempat pekuburan ke pekuburan muslim dimanapun mereka Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum al-jannah ma'an nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin bisirril fatihah Kita doakan semua jamaah haji kita Terutama mereka-mereka yang dari Solo Dan keluarga-keluarga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat dari manapun mereka terutama jamaah-jamaah kita dan orang-orang yang kita cintai dan menyintai kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya dimudahkan dalam menjalankan ibadah umrah dan berziarah di Madinah Al-Munawwarah semoga mereka sehat mereka selamat mereka nikmat terutama guru-guru kita Bah Maimun Zubair Semoga Allah memberi kesehatan dan kemampuan agar beliau juga sehat selamat. Al-Habib Umar bin Habib Habib Abu Bakar Masyur dan para habaib-habaib kita Al-Habib Salim Syatri dan para habaib kita semua yang lagi menunaikan ibadah akan menunaikan ibadah haji. Semoga mereka diberi keselamatan, kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan semua ibadah dengan sempurna dan kita semua mendapat berkah mereka, mendapatkan berkah mereka dan mendapatkan doa-doa mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan di tanah suci Mekah dan di Arafah dan mendapatkan apa yang didapatkan mereka di Madinah Al-Munawwarah Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani semoga mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat selamat dan haji mereka dijadikan haji yang mabrur wa sayyan mashkur wa dan man maghfur wa tijaran dan lan Semoga Allah memanjangkan umur kita dan mereka semua panjang umur dalam kesehatan, ketaatan, kenikmatan, keberkahan dan selalu meningkat iman dan takwa kita hingga kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al Munawwarah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ayah ibu kami, bersama orang-orang tua kami, guru-guru kami, anak cucu kami, keluarga besar kami. bersama jamaah-jamaah kami dimanapun mereka berada ya Arab kabulkan doa kami ini bisyiril fatihah Semoga adik-adik kita yang lagi menuntut ilmu semua diberi keberkahan, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan mereka dijadikan pemuda-pemudi sukses ke depan dan pemuda-pemudi harapan agama, harapan orang tua, harapan keluarga dan harapan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah menguatkan iman dan ketakwaan mereka. Semoga Allah menjauhkan mereka dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, bisiril fatihah. kalau rotinya masih ada dibagi. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum qala sahabat rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumi ad amin وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم واستشعري في نفسك هذا الأجر الذي سماه الله كبيرا وكريما أي أجر هو وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها الله بعدد في قوله فيضاعفه له وفي الآية الأخرى أضعافا كثيرة فأطلق الكثرة ولم يجعل إلى حد فأي ترغيب من الله الجواد الكريم يزيد على هذا الترغيب فأوف لمن لا يأكل عن الله ولا يفهم في آيته حتى غلب عليه البخل بماله واستول عليه الشح بما عنده من فضل الله حتى ربما ينتهي بذلك إلى من الحقوق الواجبة فضل عن التطوع بالصدقات فلو كان هذا فقيرا لا يملك قليلا ولا كثيرا كان ذلك أجمل وأحسن له قال عليه الصلاة والسلام في فضل التصدق والإنفاق عن الله تعالى ابن آدم أنفق أنفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبها ملكان يقول أحدهم اللهم أتي منفقا خلفا ويقول qul akhar Allahumma ati musikan talafan qultu wa du'al malaikah mustajab ila akhir maqul الله Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب الحضرة والمقام الحبيب شيخ عبد القادر السقاف أطال الله عمره آمين para asatid yang dimuliakan Allah para habaib para hadirin rahimani wa rahimakumullah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan taufik yang kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pengajian yang dimulia ini di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung yang mana keinginannya dapat menyesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita dengan ana uridu wa anta turidu Allahu yaf'alu ma yurid. Kita semua memiliki keinginan, namun yang jalan adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, telah kita bahas bersama pada pembahasan yang lalu tentang kewajiban zakat dan sudah kita selesaikan pembahasan itu dalam beberapa pertemuan terakhir dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan itu tentang sodakotut tatawu atau sodakoh yang bersifat sunnah. Dan ini sangat dianjurkan di dalam agama. Disebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala min khairin dari perbuatan baik dari kebajikan fali anfusikum maka pahalanya akan kembali kepada kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan, apa-apa yang kalian infakkan dari sedekah yang bersifat sunnah tadi illa wajhillah. Janganlah sekali-kali Anda tidak berkeinginan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Anda berinfak maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang lillahi taala, yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin dipuji oleh seseorang. Karena keinginan untuk dipuji seseorang merupakan satu di antara maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak yang dilakukan tanpa mengharap ridha Allah adalah infak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pula wa ma tunfiqu min khairin, diulang kembali dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala min khairin dari suatu kebaikan yuwaffa ilaikum. Nanti akan dikembalikan kepada kalian Kalian akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan yang berlipat ganda wa antum la tudlamun. Sama sekali kalian tidak akan dizalimi. Artinya harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma naqasa malun min sadaqah." Tidaklah harta yang disedekahkan itu akan berkurang. Bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bakal akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita dengar bersama tadi dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang-orang yang dapat meminjami Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan satu pinjaman yang baik tentunya, fayudha'ifahu lahu. Nanti bakal Allah ganti dengan berlipat ganda. Walahu ajrun karim yang mana itu akan menjadi pahala yang sangat mulia bagi orang yang mau meminjami Allah. Artinya adalah orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari ayat tadi? Di sini diterangkan oleh Al Imam Al-Haddad, "Fastasy'ir fi nafsika hadzal ajra alladhi samahu Allahu kabiran wa karima." Maka cobalah munculkan rasa di dalam batin Anda, di dalam jiwa Anda betapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan disebut oleh Allah kabiran dengan kata-kata kabir sangat besar wa kariman dan dengan sangat dengan kata-kata mulia. Ayu ajrin huwa pahala yang seperti apa yang dimaksud tadi? Disebutkan wa kadzalika al-mudha'afatul lati lam yahsurha Allahu adadin Yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dan tidak dibatasi dalam satu jumlah tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang luar biasa. Allah mau membalas dengan balasan yang begitu besar pun Allah mampu. Dalam ayat yang disebutkan fayudha'ifahu lahu. Ya, maka Allah akan melipat gandakan dengan dengan sangat luar biasa. Wa fil ayah al-ukhra di dalam ayat yang lain dikatakan adhafan katsirah ya, dengan lipat ganda yang sangat-sangat banyak sekali. Fa atlaqal kasrata wa lam yaj'alha ila haddin ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara mutlak dengan jumlah yang banyak tanpa ada satu bahasa, batasan angka tertentu. Kemudian dikatakan oleh Al Imam Al-Haddad fa ayyu targhibin minallahil jawadil karim yazidu ala hadzal targhib ya. Apakah ada anjuran yang lebih baik dari anjuran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah turunkan wajib kita utamakan. Fa'ufin liman la yaqilu anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka celaka bagi orang-orang yang tidak mengerti apa makna dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Celaka bagi orang yang tidak mampu memahami dan dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik. Wala yafhamu fi ayatihi hatta ghalaba alaihi al-bukhlu bimalihi. Dia tidak dapat memahami sampai dia pada batas dia bakhil, dia kikir dengan harta yang dimilikinya. Dia lupa bahwa harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah siapapun yang memilikinya. Karena kita hanya dititipi belaka. Wastaula alaihi syuhu bima indahum min fadlillah. Ya, bahkan sampai dirinya dikuasai oleh rasa kikir yang sangat luar biasa karena dia lupa bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama yantahi bihi dzalika ila man al wajibah. Bisa jadi dia sampai pada batas jangankan yang sunnah, yang wajib pun dia tidak mau melaksanakannya. Zakat yang wajib tidak mau dia tunaikan. Fadlan anit tatawwu ibisodakar. sadaqat, ya, lebih-lebih yang sifatnya sunnah. Kalau karena hadza fakiran la yamliku qalin wala katsiran kana dzalika ajmala bihi wa ahsana lahu. Kalau orang kaya kikir sangat disayangkan kata Imam Haddad. Namun akan lebih baik kalau yang kikir ini adalah orang yang fakir, gak punya harta sama sekali, sudah gitu dia kikir. Sudah itu hal itu lebih baik. Ya, ini nasihat dari Imam Haddad. Kemudian dikatakan pula waqala alaihi salatu wassalam fi fadli tasadduqi wal infak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang keutamaan infak. Di sini dikatakan di dalam hadis kutsinya, Ibnu Adam, wahai anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, anfik maka nafkahkanlah, sedekahlah kamu dari harta yang kamu miliki, unfik alaika. Niscaya aku akan berinfak kepada kamu, niscaya aku akan memberi kamu lebih dari harta yang kamu keluarkan. Waqala alaihi salatu wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Ma tala'ati syamsu illa wa ala janbaiha malakan ya tidaklah terbit matahari di pagi hari terkecuali di sisi kanan dan kiri matahari itu ada dua malaikat saat sisi kanannya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah Berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari itu balasan yang berlipat ganda. Didoakan sama malaikat. Dan doa malaikat pasti kabul. Dan wayakulul akhar dan satu malaikat lagi mengatakan yang di sisi kirinya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bagi orang-orang yang menahan sedekahnya, Gak mau infak, gak mau sedekah, hancurkan, binasakan hartanya. Ya, sekali lagi Ya, supaya sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad. Haddad, qultu saya mengatakan kata beliau, wa du'aul malaikati mustajabun. Doanya para malaikat itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. untuk taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang burdah kita bahas sedikit tadi yang disampaikan Habib Abdullah bin Alwi Haddad Infak yang diterima adalah infak yang ikhlas. Mungkin dari kita sering menanyakan apa sering di dalam hati ini ada bisikan-bisikan saya tidak akan menginfakkan sesuatu sebelum saya ikhlas. Akhirnya kita tidak pernah berinfak. Karena hampir manusia ini untuk mencapai tingkatan ikhlas ini sulit. Tapi tetap kita wajib berusaha untuk ikhlas. Di sini saya dapat amalan dari Habib Salim Syatri. Bagaimana Beb saya ini mau ikhlas sedangkan saya ini sulit untuk mencapai keikhlasan tersebut. Kalau saya ibadah infak tanpa ikhlas tidak diterima, percuma juga saya beribadah infak tadi. Kata Habib Salim, kamu jangan khawatir masalah infak kamu ikhlas atau tidak. Yang penting keluarkan dulu. Setelah keluar, seandainya kamu tidak ikhlas, tetap kamu dapat bagian. Kok bisa, Bib? Bagiannya begini. Orang yang kamu beri itu akan mendoakan kamu. Doanya orang-orang itu menutup ketidakikhlasan kamu. Jadi enak tuh. Jadi zaman niki kalau orang mau ikhlas rodok angel. Ada orang mengatakan, Beb saya sodakoh satu juta ikhlas. Nek satu juta orang ikhlas. Saya bilang seratus jutanya aja yang tidak ikhlas, tidak apa-apa. aja Loh, Beb katanya ikhlas tidak diterima. Insya Allah aku tak tak dongake ditompo kuasa Gori ini satu juta nih Loh, Beb katanya lalu-lalu padahal dia ini pelit. Jadi satu jutanya itu pun juga tidak ikhlas podo wae gitu loh. Dari podo-podo ora ikhlase tak cukup sing gede wae timbang sing sithik. Paham ya? Ya. Tadi ini ada orang bilang aku lebih baik infak. Kamu kenapa kok infaknya go 5000 tok? Lho, yang penting ikhlas. Kuwi ora ikhlas. Ya. Wis ora mungkin ikhlas. Jadi lebih baik njaluk. Lah kuwi ora ikhlas sih e, piro? Lah aku ngetokke sak yuta ora ikhlas ya kene sak yuta. Insyaallah dadi ikhlas ya. Jadi Jangan bingung masalah bab ikhlas. Ikhlas itu kaya apa toh? Ikhlas itu tidak bisa digambarkan. Dikasih contoh yang contohnya tidak enak. Contoh wong ikhlas itu bar mangan anggur, mangan sate bakar penak, wetenge mules. Kira-kira, ya Allah Gusti, mbok jangan keluar, wong anggur ini. Ini sate ya Allah, sate buntel ya Allah, jangan sampai keluar, tidak mungkin. Kui kedang cepet melayu neng WC tok ke alhamdulillah. Kan ngono tuh. Itu namanya orang ikhlas. Jadi dia masuk macam-macam api, metu kaya ngono ki kedang cepet tak toke lagi kuwi lho wong ikhlas e ngono kuwi. Setelah keluar dari tempat tersebut, mengucap alhamdulillah, aman. Lah ngono. Begitu pula orang kalau dapat rezeki sing akeh tokno. Bar metu alhamdulillah ringan. nih mudeng. Alah bebek ringan piye? Ya wis wong kabeh wong sinawang. Menghutangi Allah. jenang ngutang, jenengan ngutangi wong tangga jenengan dibayar dan dikasih lebihan ini semangat luar biasa. Dan tentu belum tentu juga tonggo itu cepat bayarnya atau mungkin bahkan orang bayar. Tapi nek ngutangi Allah tidak mungkin tidak dibayar. Pasti dibayar dan bayarannya tuh lipat-lipat. Lah kok wegah? Kowe malah milih ngutangi rentenir-rentenir kowe. Ngutangi berbunga sing jelas sudah tentu dibayar. Tapi nek ngutangi Allah mesti dibayar. Lah bagaimana caranya menghutang Allah? Ya bantu makhluk-makhluk Allah iki. Hutang ngono kuwi, bantuan. Sing ora iso bayar sekolah, bantuan bayar sekolah. Sing ora iso bayar rumah sakit, bantu bayar rumah sakit. Sing ora iso ngopeni belum misalnya belum ada rezeki untuk hidupi anak dan istrinya, kan, Sak mampu jenengan. Itu berarti Anda menghutangi Allah. Dibales mesti lipat-lipat. Di pagi hari barang siapa yang loman malaikat wil Didoakan mendapatkan lipat-lipat doanya malaikat itu pasti tidak mungkin tidak. Pertama yang perlu dibantu siapa? Keluarga dulu. Jangan bantu ngalor ngidul tapi keluarganya tidak dibantu. Keluarga dulu dibantu. Keluarga dulu dilihat bagaimana mereka. Ayo bantu sih. Habis itu tetangga, habis tetangga baru orang-orang yang lain. Nah, aja bantu ki wong sing nyanjung kowe tok. Wah, orang kamu ini hebat. Tambahi 10.000. <laughs> Nah saya itu lihat kamu rasanya itu surga di wajah kamu Tambahin aja <laughs> sebelah ibu Kalau bantu seperti itu aja Itu bukan bantuan Yesus ya, Pemberian menurut Allah ya ya bantuan Bantu orang karena uang Eh kowe kita lah mulai kowe kita Lagi karena di sebelah ibunya ya, Tak rotok tenan Ya, ya tambahin sepuluh tak wampleng tambah 10 naik ngono terus. Orang yang memusuhi kita kalau kita bantu itu lebih hebat daripada orang yang menyanjung kita. Kuwi jenenge latihan mental hati, ya. Hati. Di sini tadi Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan, "Luweh becek wong fakir kikir daripada orang kaya kikir." Lho iki pas iki. Wong sugih pelit dan sama wong fakir pelit kira-kira apa sing di Apa pikir pelit. Padahal loro-loro ya ora pe, elek kape. Nek sing pikir sugih pelit iki lumayan deh sik numpak mobil, nek pikir pelit numpakne sepeda, sepeda wis gembas-gembos terus. Tapi sebab apa kalau dikatakan pikir pelit itu lebih lumayan daripada yang sugih pelit? Sebab pikir pelit ini sing arep dikake apa? Wis pikir perlit ora apa-apa karepmu, panganem anumu dhewe, ora ndek apa-apa pikir. Ngono sik pelit. Kok ono be pikir pelit ada. Pikir pelit ya ada. Wong sugih pelit iki malah sing ngrekasake wong liya. Dia mampu, dia punya uang sekian banyak, dia tidak mengeluarkan. Nek pikir pelit ora dedet ya wis wajar lah. Wis pelit terus arep mbok sumbangke apa, nyumbang ya ora iso apa-apa paling senyum lah supir eh supir pikir bil pelit nih ya senyum wegah iri ngalor ngidul itu fakir wis fakir kosong, ya hati jadilah kita fakir tapi loman sugih loman sama fakir loman gede tiduran nih, dua fakir loman lah ngono wilah, lho eh sugih pelit fakir pelit apik makome dua fakir pelit makome Sugih loman, fakir loman, makome dhuwur fakir loman. Lho, fakir loman ini debit 10.000. Makanya hitungannya itu hitungannya begini. Orang punya uang 1 miliar, dia sedekah 50 juta atau 100 juta. Sama orang punya 10 ribu, sodakoh 5 ribu. Dhuwur di, dhuwur 10 ribu. Kok iso, Beb? Sebab hitungannya yang sepuluh ribu itu dia memberikan separuh hartanya. Ya tahu sepuluh ribu hartanya diberikan separuh ke orang lain. Berarti dia orang menyodakohkan separuh hartanya. Kalau yang satu miliar menyodakohkan seper sepuluh hartanya. Cik abot sing separuh ke mau. Mudeng. Mudeng orang itu maduk-maduk. Luwe mudeng ketok sego kuning lho ya kan lang <laughs> dilanjutkan untuk masalah burda nggih monggo nggih pun paham nggih dadi dadi ya wong fakir tapi loman wis kuwi wae kunci kabeh wong fakir loman wis berarti ganjarane luweh gede timbang wong sugih sing loman sebab tadi tinggal kadar kecuali wong sugih mau duit sak miliar sedekahe 500 juta setengah miliar itu kedudukannya lebih daripada yang 10 ribu sama sodakoh lima ribu ya insya Allah mudah-mudahan awal duit duit miliar-miliaran wah gue suge lomang insya Allah terus iso duwe kenikmatan-kenikmatan ibadah yang luar biasa iso ngopeni wong sak jagat insya Allah iso ngumrohke wong sak Indonesia Cita-citane dhuwur kaya ngono ora ketangku sing umroh ya wong 20 ngono lumayan bisa ya. Bismillah amin pengabdai. Ya ya. Melek mata aja dadi wong pelit wae ya. Bismillah. Selanjut budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Qamaril wujud fi hadhal yawm wa fi kulli yawm Wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Amma ba'du Langsung neng Kemarin sedikit saya jelaskan tentang bait yang pertama dan yang kedua karena bait yang pertama dan yang kedua saling berkaitan. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadha al-barku fi dhalma'i min idhami Apakah karena teringat kepada kekasih yang ada di di Salam Kamu meneteskan air mata yang bercampur dengan darah Atau kamu meneteskan air mata yang bercampur dengan darah itu Karena hembusan angin dari daerah Dari daerah kazimah Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami. Atau kemungkinan yang ketiga karena wawu di sini fi ba'dil ihtimalat artinya wawu di sini adalah au karena wawu bisa bermakna au. Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idhami. Atau kemungkinan yang ketiga kamu menangis dengan tangisan yang bercampur dengan darah ini karena ada kilatan petir dari yang dari tempat yang gelap dari daerah Gunung Ibom. Di sini dulu kemarin ya, bulan kemarin saya jelaskan Imam Busiri ini berbicara mengajak bicara dirinya sendiri. Kamu ini kenapa sih? Kok kamu ini nangis? Dengan tangisan yang bercampur dengan darah. Maksudnya bukan betul-betul dengan darah. Saking polnya kerinduan Imam Busiri, topnya saking topnya kerinduan Imam busiri kepada Rasulullah sampai beliau membahasakan tangisannya tadi itu bercampur dengan darah. Dari tiga sebab ini, salah satu dari tiga sebab ini beliau menyebutkan di dalam dua bait ini. Kemarin saya jelaskan tazakur. Kenapa kok Imam Busiri memakai kalimat memakai kata tazakur? Karena kalau memakai kata zikir di samping wazannya tidak pas, juga zikir itu hanya mengingat. Belum tentu zikir itu hatinya hadir. Misal kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Belum tentu hati kita hadir menghadirkan Allah, menghadirkan apa isi dari arti wirid tersebut, makna wirid tersebut. Beda kalau tazakur. Kalau tazakur ini berzikir, mengingat dan menghadirkan seakan-akan ada di hadapannya. Berarti Imam Busiri ini seakan-akan beliau memakai kata tazakur ini beliau membayangkan Rasul Muhammad ada di hadapan beliau, ada di samping beliau. Jironin. Kenapa? Kok Imam Busiri tidak pakai ahbab? Padahal kalau pakai ahbab pas. Amin tazakuri ahbabin bidhi salami pas. Tapi kenapa kok beliau tidak pakai ahbab? Karena beliau di sini uslubnya, caranya itu pakai caranya syuara, caranya syair-syair yang hebat di zaman dahulu. Seperti Al-Mutanabbi dan yang lain-lain. Memakai cara itu dan memakai kalimat yang jarang dipakai. Karena ahbab yang artinya kekasih-kekasih ini sering dipakai sudah. Syair itu tidak suka dengan sesuatu yang sering dipakai. Tidak kayak kita, kita kan senang sesuatu yang sering dipakai dan gampang difahami. Tapi seorang syair, seorang syair itu Tidak dan wangel, dan lebih jeru maknanya, ben lebih dalam maknanya, maka memakai makna yang lain. Istilahnya majas. Contoh, ada seorang yang tangguh, pemberani. Datang ke sini. Saya bilang, telah datang si fulan. Kurang greget tapi kalau saya bilang telah datang macan padang pasir, wah berarti sangar kan gitu. Pakai mah majas lebih bangeti greget daripada pakai kalimat yang langsung menge mengena. Jadi makanya Imam Busiri tidak pakai ahbab, pakai jiron. Itu alasan yang pertama. Alasan yang, yang kedua, jiron kan sebenarnya artinya tetangga. Tetangga kan berarti bersebelahan al-mulasokoh, bersebelahan, bersandingan. Di sini Imam Busiri juga beliau seakan-akan menghadirkan di sampingnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pakai ji, jiran. Sekarang, kenapa sih Imam Busiri kok nyebutkan daerah di Salam daerah Kalimah? daerah Ibom. Kok tidak yang lainnya? Kok tidak langsung wae kuburannya Nabi Muhammad? Kok tidak langsung wae Madinah? Kok tidak langsung saja? Kenapa? Yang pertama, alasannya adalah para syair itu tidak suka langsung to the, to the point. Suka langsung menuju kepada daerah intinya intinya atau daerah kasihnya atau cintanya. Tidak senang seneng pakai kinayah. Makanya para syair itu sering pakai nakol, zisalam, kazimah, kemudian ibom, karena tidak seneng. Mereka lebih seneng memakai nama-nama yang lain. Begitu juga nama kekasihnya, pakai nama yang lain. Laila, Salma, jadi pakai nama yang lain, bukan nama langsung kekasihnya. Kenapa sih kok seperti itu? Ada tiga alasan. Yang pertama, karena ingin menutupi. Orang yang cinta kepada seorang itu ingin ditutupi. Kadang-kadang juga kalau ditanya, kamu cinta sama dia ya? Enggak, kata siapa? Kadang-kadang ngono. Kadang-kadang begitu. Untuk menutupi rasa cintanya yang sangat. Yang kedua, takut ada nanti timbul kecemburuan. Takut kalau orang lain tahu, akhirnya mencari tahu siapa kekasihnya, akhirnya dia cemburu. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kok seperti itu? Karena takut nanti direbut. Ya, makanya betul-betul ditutupi rasa cinta tadi itu. Makanya pakai di salam, kemudian kalimah, kemudian ibom. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kalimah ibom dan juga di salam itu daerah-daerah yang dekat dengan Madinah. Makanya untuk menunjukkan bahwa maksud dari Imam Busiri ini adalah Rasulullah, makanya memakai daerah-daerah yang dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Kok Imam Busiri pakai kalimat rih. Hembusan angin. Angin ya, rih artinya angin. Kenapa kok tidak pakai riah? Jadi ada rih, jamaknya riah. Kalau rih artinya angin, kalau riah artinya angin, angin. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam bahasa Arab, lafaz rih itu biasanya untuk siksaan. Makanya Allah di dalam Al-Quran Ketika Allah menyebutkan Berfirman dengan lafat rih Berarti itu untuk mengazab Contoh kaum ad Makanya Allah memakai rih Karena untuk ah, azab Dan kaum ad itu Hanya dihembuskan oleh Allah Angin sebesar cincin Kalau seandainya Allah mengembuskan angin rih ini Kepada kaum ad sebesar lubang hidungnya sapi, maka dunia akan hancur. Besar sedikit saja dari dari besarnya cincin tadi itu, selubang hidungnya sapi. Ini katanya ulama, itu jari kui. Ya, sebesar hidungnya sapi, maka dunia akan hancur. Makanya Nabi Muhammad juga bersabda, ketika ada angin yang datang Nabi Muhammad pasti berdoa. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah jadikan itu riyah, maksudnya rahmat, angin yang rahmat. Wala taj'alha rihan dan jangan jadikan itu angin azab. Kenapa Imam Busiri pakai rih yang padahal sebetulnya dipakai untuk azab? Karena cinta itu walaupun nikmat tapi di situ ada pengorbanan. Di situ ada rasa sakit ketika tidak bisa bertemu dengan kekasihnya. Ketika lama tidak bisa berbicara atau bertatap muka dengan kekasihnya. Jadi makanya Imam ini pakai rih. Ini dalamnya jadi pemakaian lafat kalimat beliau itu betul-betul ditata oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arba. Kemarin saya jelaskan tentang hembusan angin hembusan angin dari daerah Kadimah, kenapa kok pakai hembusan angin? Karena ketika ada hembusan angin yang datang, yang berhembus melewati dia dari daerah tempat kekasihnya, maka dia akan membayangkan bau wangi dari kekasihnya. Kemudian terakhir Imam Busiri menyebutkan tentang kilatan petir dari daerah Idom, Idom dalam salah satu maknanya adalah gunung di dekat Madinah. Karena ada dua alasan beliau menyebutkan ini. Alasan yang pertama, karena kilatan petir, kemarin saya sebutkan sama Habib Syekh sebenarnya ya, kilatan petir itu mencerminkan di situ dari daerahnya kekasihnya seakan-akan dia melihat kekasihnya bergetar hatinya. Dor. Jadi dari daerah kekasihnya hatinya juga ikut ber, bergetar. Makanya diriwayatkan Ges ya, Laila Majnun gitu. Andro kabeh Nah, itu betul terjadi. Diriwayatkan Ges ini yang laki-lakinya, yang Majnun itu sing edan kuwi itu setiap malamnya pasti keluar untuk melihat bulan. Kenapa? Karena dia ingin sama-sama dengan si Lailanya sama-sama melihat bulan, melihat di satu titik. Jadi dalam ya maknanya Imam Busiri ini. Sangat dalam. Kemudian sedikit membahas tentang kilat ya. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, kilat itu adalah sayapnya malaikat. Jadi Imam Syafi'i beliau meriwayatkan dari Mujahid di dalam kitabnya Al-Um bahwa kilat itu adalah malaikat dan guntur ya, sing gluduk ini loh. Guntur ya namanya ya. Guntur itu adalah sayapnya malaikat. Ini beda sama menurut yang paham sains. Ini menurut, menurut ahlu sunnah wal jamaah menurut orang-orang yang paham dengan hadis menafsirkan seperti ini. Jadi itu malaikat dan sayapnya malaikat. Satu bait lagi. Fama ainaika in qultak fufahamata wa ma qalbika in yahini. Dua bait yang pertama Imam Busiri itu berbicara kepada dirinya, dirinya sendiri. Kenapa kamu kok nangis? Dengan tangisan yang begitu sangat yang bercampur dengan darah karena tiga sebab tadi itu. Kemudian Imam Busiri seakan-akan ini mengingkari cinta itu karena tadi saya sebutkan orang yang cinta itu kadang-kadang di awal tidak mengakui cintanya. Imam Busiri enggak seakan-akan beliau begitu. Atau beliau cuma senyum. Kamu senang sama dia? Gue tidak. Tidak jawab, tidak jawab. Jadi menyembunyikan rasa cintanya supaya lebih dalam lagi rasa cintanya. Jadi tidak diumbar-umbar. Kemudian Imam Busiri ngomong sama diri sendiri, kalau kamu mengingkari cinta, kalau kamu diem ketika dijawab tentang cintamu, terus kenapa kedua matamu mengeluarkan air mata? Kalau seandainya ingkultas ingkultak mata, kalau seandainya kamu katakan kepada, kepada kedua matamu, untuk berhenti dari tangisannya tidak akan berhenti dan bakal terus berderas air matanya. Gak bakal berhenti. Terus kenapa? Wa malikal bika inkultas tastafikya ini. Kenapa kamu membohongi hatimu sendiri? Kalau seandainya kamu katakan kepada hatimu inkultas tastafikya ini, he sadar daripada mabuk cintamu. Yahimi maka akan terus dalam mabuk cintanya tidak akan sadar daripada mabuk cintanya. Kenapa kamu ingkari cintamu? Kenapa kamu diam daripada cintamu? Itu adalah kamu membohongi dirimu sendiri. Kamu itu sebetulnya rindu kepada Rasul. Kamu itu sebetulnya adalah cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa hati itu dinamakan qalb? Karena dikatakan oleh seorang syair wa ma summiyal insanu illa linasyihi walal qalb wa mal qalbu illa annahu yataqallabu tidak dinamakan manusia al insan kecuali illa linasyihi karena manusia sering lupa wa mal qalbu tidak dinamakan hati itu qalb illa annahu yataqallabu kecuali karena hati itu cepat bolak-baliknya Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Laqalbu bni Adam asyaddu taqalluban minal kidri idza stajma'at ghalayanuha." Sungguh hatinya anak Adam ini lebih cepat untuk terbalik daripada air yang mendidih. Jadi kalau kita godok air dengan api yang sangat besar ya, Sebelum api tadi itu mendidih, maka kita ibaratkan hati itu lebih cepat daripada mendidihnya air tadi itu untuk berubah. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad juga bersabda, "Wa mathalul qalbi mathalu risha tulqa fi falah yuqallibuha tuqallibuha ar-rih batnan li dhahri." Permisalan hati ini kata Nabi Muhammad semisal bulu burung atau bulunya ayam di padang pasir yang kena angin. Jadi cepat, bolak-baliknya cepat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan lebih cepat dari itu. Lebih cepat daripada apa tadi? Bulu yang kena angin. Lebih cepat terbaliknya. Makanya kita selalu minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena supaya kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas agama Islam. Terus tandanya cinta itu apa? Dikatakan oleh para ulama, tandanya cinta itu adalah kamu menganggap sedikit apa yang itu dari hasil kamu. Tapi kamu menganggap besar walaupun itu sedikit dari orang yang kamu cintai. Contoh, dikasih kekasihnya roti cuma seribu rupiah. Itu senengnya pol. Kasih bulpoin ditaruh, boh dilaminating, boh ke? Senengnya pol. Tapi ketika dia beli dari hasilnya sendiri, bulpoin harganya 200 ribu, boh 500 ribu, boh sejuta, biasa wae. Ndak, ndak kayak dikasih sama kekasihnya walaupun murah. Mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad, perhatian dari Nabi Muhammad, walaupun sedikit, itu adalah hal yang besar untuk Imam Busiri dan orang yang mencintai Rasul Muhammad SAW daripada dicintai orang lain atau siapapun atau bahkan orang tuanya. Itu adalah tandanya cinta. Bahkan cinta itu ada tingkatannya. Bulan besok akan saya jelaskan tingkatannya. Paling tingginya, tak sebutin paling tingginya aja. Itu adalah dikatakan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Hawi Il-Fatawi dikatakan ittihadu muradil muhib bi muradil mahbub. Jadi tujuan, maksud, keinginan dari orang yang cinta dan orang yang dicinta itu satu. Si A sama si B misalnya. A ingin sesuatu, maka B, walaupun A tidak bilang sama B, B juga ingin sesuatu tersebut. Podo hati ini. Sama hatinya. Ini cinta yang paling pol sudah. Bahkan dikatakan ketika cinta itu sudah sampai pucuknya, maka akan ada hubungan antara hatinya A dan B ini akan ada hubungan. Walaupun jauh. Makanya dulu, wali dulu itu, walaupun tidak ada handphone, tidak ada HP, mereka bisa komunikasi. Karena hatinya itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sudah di ujung cintanya, makanya Allah memberikan mereka izin untuk saling komunikasi dengan hatinya. Kita cinta sama Nabi Muhammad, maka tujuan kita amal apapun itu juga apa yang dituju yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Kalau cuma setengah-setengah milih-milih hadis yang ini saya ambil, yang ini tidak senang, dipilah, diselehke, maka ini belum cintanya belum full, masih sedikit atau bahkan belum dikatakan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil rabbil alamin. Alhamdulillah tadi keterangan perentelan perentelan burdah insyaallah mudah-mudahan manfaat dan di situ bagaimana kecintaan Al-Imam Al-Busiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutarakan lewat bait-bait beliau yang luar biasa dan bait-bait beliau ini di dunia manapun jenengan misalnya wong Indonesia wong Semanggi pergi ke Jerman misalnya Belanda, Jerman, Perancis masuk di satu ruangan di di sana di masjid atau di tempat majelis jenengan ngacung Pak Yai saya mau baca Gosuda aja mbok gawake padang bulan orang paham wong-wong kuwi tapi bawakan burda semua paham Ya Rabbi bil melu ngaut kabeh di mana tempat itu burda dan burda ini luar biasa di mana dibaca di situ tambah semangat sing mojok. Kata Habib Salim Satri, waktu beliau datang ke rumah kita dulu waktu itu pas kebetulan kita baca burdah beliau menyampaikan bahwa burdah ini indahnya tambah diwojo tambah semangat. Itu burdah. Dan burdah ini memang membuat orang-orang itu tambah rindu dengan Rasulullah bagi orang-orang anu. Jadi tadi diperumpamakan cinta itu Istilahnya Imam Busiri kaya metu nonton bulan. Itu kekasih itu biasanya kontak. Aku tak nonton bulan soalnya saya yakin pacar saya juga malam ini lihat bulan. Karena dia senangnya sama. Podo senenge nonton bulan. Jadi tak delok. Saya melihat bulan ini karena di malam ini dan di saat ini pacar saya juga melihat bulan. Kontak. Gulan sebagai perantara penghubung di antara mereka berdua. Ini luar biasa. Nah ini kalau kita orang yang cinta sama Allah dan cinta sama Rasul seperti ini. Nah makanya orang itu ngerti syair-syair itu dianggap syair itu lagu-lagu kayak dangdut. Akhirnya ya dia tidak paham. Sire, dosa. <laughs> Ruang hati ini bagaimana? Ya, bagaimana kecintaan ini tadi? Ciri tadi juga yang indah, ciri cinta itu pemberian dari kita itu kita anggap sedikit, tapi pemberian dari kekasih kita anggap itu banyak. Walaupun itu jumlahnya sedikit. Nah, sekarang kan enggak, namanya cinta nih kekasihnya enggak iakah iya lagi, aku terus nopo kowe. Dan tidak pernah mengharap pemberian dari kekasih. Dia berharap untuk bagaimana saya harus bisa memberi kekasih saya. Dia tidak pernah mengharap pemberian dari kekasihnya. Dan nanti akan diteruskan itu nanti besok yang akan diceritakan. Jadi dia tidak siksaan pun dari kekasih itu dianggap nikmat. Itu nanti lanjutannya daripada bait-bait itu. Lah kita kan beda. Cinta kita ini cinta dohir, cintanya cinta materi. Katanya ada orang anu bib saya ki ora payu-payu bib, Harap nikah rono rene wong wedok gelem. Terus ada tanya sama satu orang kok saya katanya orang itu kon gede tatusan anyar kon Nongol ke nenggon kantong loro, terus melaku. Kula ketut wong wedok limo. <laughs> Lah ini cintanya kan cinta fulus toh. Bukan cinta yang diceritakan ini tadi. Cintanya karena ada atusan abang ini nongol ke mau. ini hilang ya hilang cintanya. Nah, ya, tapi kalau cinta ini tidak pernah ada ukuran itu. Karena apa? Dia mengukur segala sesuatu yang diberikan kekasihnya. Walaupun itu istilahnya ujian atau penyakit, aku terima. Tetapi aku tidak ingin sedikit pun memberi penyakit kepada istri saya atau ujian kepada orang yang kita cintai. Itu loh hebatnya orang cinta ini. Makanya kadang kita kalau lihat orang-orang cinta itu wali-wali Allah loh, orang cinta-cinta bangsa si anu kuwi. Si sapa jenenge wong sing kene ning alun-alun kidul pencolotan kuwi padha karo Al-Kirdu Al-Kirdat. Mudeng. Kuwi padha karo wedhus, oyak-oyakan ini wedhus. Ini cintanya ini tidak pernah ketemu kadang, tapi tiap hari dia merasa berjumpa. Loh gitu loh. Iki wedhus wis nek alun-alun kidul. Kuwi ya ora ditutup-tutupi naudzubillah bilang mendalik awan-awan Ramadan barang ya kaya ngono. Kaya ngono kok katanya memberantas maksiat ya maksiat sapa pasti berantas. Nah, cinta itu tidak mungkin akan menjalankan satu kesalahan. Cintanya Imam Al-Busiri ini tadi cinta yang ingin mendapatkan perjumpaan dengan kekasihnya yaitu Muhammad yang dicintai Nabi. Biasa syair-syair Arab itu kalau membawa luar biasa. Tidak ada maaf-maaf bukan kita menghinakan yang lain kalimat-kalimat indah dalam syair-syair itu kecuali dari orang-orang sana itu, Arab itu. Kalau sudah membawa syair, Orang-orang kita ini syairnya wahai kekasihku, tak boleh. Langsung to poin ke orangnya. Ini, ini Tadi katanya dibawakan saya ini misalnya ben ketok rojok tegang ini macan padang pasir. Telah didatangi seorang yang badannya kekar bagaikan Samson misalnya. Padahal yang teko garing kuru Samson opo. Cuman orang tertarik sik kaget sih dulu Samson. Tapi ini Rasul yang dibacakan ini yang dibawakan ini orang tertarik. Imam Gusiri masih merasa bahwa saya jauh daripada apa sifat-sifat kekasih saya tadi. Tapi ini sifat saya bagaimana terhadap kekasih. Wah luar biasa. Rasanya anak Imam Busiri tak rangkuli. ini tak abui wis wis tak cucuk bun-bunane ben ketularan ya Li yang ngono terus tresnane. Dan masih banyak abjad-abjad syair-syair beliau yang lainnya yang 400. Ini waktu ini kan beliau ini kan mi mi mi mi itu dikritik. Nabi Muhammad mbok kasroke. Orang itu Nabi Muhammad itu tidak boleh dibawa di atas. Akhirnya dibuat sama beliau dari atas atas kafe, u u u u u a a a a a ada semua tidak ada yang bukan yang dibuat dibuat syair-syair yang berikutnya yang saya kurang paham kata para ulama jadi beliau membawakan syair 450 apa itu abjad apa itu 400 humaziyahnya, 450 abjadnya buat menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa kamu ini kurang ajar dikasih seperti itu gede kabeh lah beda kan awake dhewe gawe syair ning WC, gaene ning HP ngono dikirim kekasihnya. Ya pantes padha regete wong loro. Aku tulis surat ini di singgasanaku. <laughs> Aduh, singgasanamu kaya ngono ya metune ya kaya ngono kuwi. Ya. Kloset singgasana. <laughs> Ya. Ya mudah-mudahan selamat Awai Dewi insyaallah dari wong-wong sing Tersno. Ciri-ciri orang cinta adalah selalu menjalankan dan membuat apa yang dicintai itu ridho dan menjalankan apa yang dicintai oleh kekasihnya. Ya insyaallah mudah-mudahan kita lanjut bulan muka Tab Busiri ya, Imam Busiri Burda Dil Predali meneh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Semoga amalan malam hari ini adalah amalan yang akan meningkatkan kecintaan kita dengan Allah dan Rasulnya Muhammad. Semoga amal yang akan menguatkan hati kita. Hati kita dalam keimanan dan ketakwaan. Hingga hati kita ini selalu tetap dalam kecintaan kepadanya, kepada Rasulnya, kepada wali-walinya dan kepada orang-orang yang dicintainya dan dicintai Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kehidupan-kehidupan ke depan kita menjadi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta terhadap Allah, Rasul dan sesama dan mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa cinta selalu di dalam dada ini yang ada hanya kenikmatan dan yang ada hanya keselamatan dunia wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar sallallahu alaihi wasallam Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar ala hadini wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisyiril fatihah يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان بيده محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه Takambalallahu Allah minkum minna minkum taqabbal ya karim. Sebelumnya saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, hadirin hadirat semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada libur minggu depan tetap acara berjalan. Hari tasyrik justru malah ibadah agak ganjarannya ya. Bismillah insyaallah Insyaallah mudah-mudahan ciri ini wong cintai tetep wae ora salah. Bismillah. Tidak usah salam-salaman Arab dulu ciri ini wong cinta tenan rai. Iki eh, namanya nek cinta Habib Syekh berarti nek dikandani Habib Syekh ya manut. Orang manut berarti tidak cinta. Ya wis iki kuncine kita delok iki cinta ora iki. Sing salaman berarti tidak cinta sama Habib Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.